Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi yang mana terakhir kita ambil kemarin mengenai penyebutan hadis hasan. Setelah kita menyebutkan hadis sahih, kemudian menyebutkan berikutnya apa? Hadis hasan. Dan sudah kita ketahui bersama perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih itu sangat tipis sekali perbedaannya, yaitu terfokuskan pada permasalahan apa? Terfokuskan pada permasalahan apa perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih? Masalah apa? ada eh, masalah dapat. Masalah apa? Adab tu Kalau hadis sahih disyaratkan apa? ayyakuna rawi mausufan na barakallahu fikum bitami dhabti ya enggak eh bitamami dhabti na bikamali dhabti itu syarat untuk hadis sahih paham ya adapun hadis hasan ayyakuna rawi mausufan bi khafifi dhabt paham ya hadis hasan itu perbedaannya di situ perawinya tersifati dengan apa kekuatan kemantapan kecermatan ketelitian hafalannya itu lemah lebih ringan daripada yang hadis sahih. Mau insyaallah ya. Ewanam eh, semuanya sama syaratnya kecuali satu tadi. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Nah, barakallahu fikum. Matanya setorkan pada pertemuan yang datang ya, tetap antum hafal terus ya. Nah, begitu suruh setoran langsung sudah hafal. Nah, sekarang kita akan masuki pembahasan baru mengenai hadis dhaif. Mengenai apa? Hadis dhaif. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun aksaman katsur wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman katsur ini berkaitan masalah apa setiap yang derajatnya itu di bawah hadis hasan maka itu adalah dhaif dan pembagiannya itu banyak paham ya nah ada dhaif munjabir ada dhaifun jiddan paham ya nah barakallahu fikum walaupun nanti kesimpulannya Pembagian hadis itu nanti ada tiga. Sahih, Hasan, Za'if. Itu pun nanti ada yang bagi lagi lima ternyata. Itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh bin Hajar Asqalani. Rahmatullah alaih. Lima itu apa? Hasan li dhatih, Hasan li ghairih. Sahih li dhatih, Sahih li ghairih. Hasan li dhatih, Hasan li ghairih, Za'if. Lima ini. Pak belum? Hasan. Eh, lima ini pembagiannya Yusuf. Eh, lima ini ya. Sahihun li dhatih, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi, dha'ifun jiddan. Dhaif di sini bukan dari munjabir, dhaifun jiddan. Dhaif lemah yang tidak bisa ditopang lagi. Mau salah ya? Ewa eh, na'am. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan baik-baik. Al-hadis dhaif huwa al-qismu ats-tsalits fi an-nazm. Hadis lemah itu merupakan pembagian yang ketiga dalam pembagian apa? Dalam pantun ini. Pembagian pertama hadis sahih. Pembagian kedua hadis apa? Hasan. Pembagian yang ketiga adalah al-hadis ad hadis yang lemah. Lemah yang bagaimana ini? Lemah di sini ada dua jenis. Lemah yang apa? Dhaifun munjabir sama dhaifun ghairu munjabir. Ingat-ingat, munjabir itu apa sih munjabir? Munjabir kita katakan munjabir itu adalah dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain dikumpulkan berbagai macam jalan dan juga syawahidnya, naiklah derajatnya menjadi apa? Hasan li khairi itu namanya dhaifun munjabir. Paham belum? Nah, jadinya kalau antum jumpai tulisan kok munjabir munjabir itu maksudnya bisa ditambal, bisa ditopang, bisa dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Mau salah ya? Ayo nah, kita lihat. Wa huwa ma khala an rutbatil hadis al-hasan, yaitu hadis yang apa? Yang kosong daripada syarat-syarat enam kedudukan atau urut-urutan hadis hasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang selain hadis hasan itu dhaif. Karena hasan sendiri tentunya apa? Otomatis kalau selain hadis hasan kok dhaif, enggak mungkin dia sahih gitu loh. Paham ya? Karena hadis hasan syaratnya hampir sama dengan hadis sahih. Paham belum? Cuman bedanya masalah dhabat tadi itu. Kalau hadis sahih enam tama dhabti, ya enggak? Kalau hadis hasan khafifu ad-dhabti. Mahum insyaallah. Ya, na'am. Kalau hadis dhaif itu bagaimana? eh, hadis yang tidak terpenuhi padanya apa? syarat-syarat hadis hasan. dengan otomatis tidak pula apa? sahih. Kita lihat. Wa ma'lumun annahu idza khala 'an rutbatil hadis hasan dan sudah diketahui bahwasanya apabila dia itu kosong dari enam kedudukan hadis hasan, faqad khala 'an rutbatil sihah. Tentunya apa? Dia pun terlepaskan dan kosong dari apa? tingkatan kesahihan. Hasan aja enggak apalagi sahih itu istilahnya. Mohon salah Abdullah. Ya barakallahu fikum. Jadi hasanah tidak apalagi apa? Sahih, enggak mungkin gitu. Wa hina idin, maka pada waktu itu pula naqul kita katakan al hadis dhaif. Hadis dhaif itu pengertiannya, perhatikan yang ringkas dan padat ini, malam tatawa malam tatawafar fihi syurutus sihhah wal husn. Hadis yang apa? Hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat sahih dan syarat-syarat hasan. Amlum. Jadi sebenarnya para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Kalau seandainya dia menyebutkan na hadis yang apa hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya enam syarat-syarat hadis hasan itu sebenarnya sudah bisa juga. Tapi di sini kenapa disebutkan dua-duanya? Karena antara hasan dan sahih itu beda gitu loh. Paham ya? Sehingga disebutkan malam tatawafar fihi syurutus sihah wal husn. Yaitu hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat kesahihan dan syarat-syarat apa? Hasan. Ai malam yakun sahihan wala hasanan itu intinya. Hadis yang tidak sahih dan tidak hasan maka hadisnya dhaif. kamu belum ini? Hasan sendiri terbagi menjadi berapa tadi Abdul Aziz? Terjadi terbagi menjadi berapa tadi hadis dhaif? Hah? Dhaif terbagi menjadi berapa? Apa itu? Sama sama yang jiddan atau dhaifun ghair munjabir. Hadis hasan ada berapa tadi Usain? Apa itu? Naam, hadis sahih ada berapa tadi Usain? Apa itu? Ewa. Apa bedanya hasan li dengan sahih li ghairi? Sama saja. Paham ya? Sama saja. Cuman beda istilah saja. Na'am barakallahu fikum karena sahih li ghairi itu aslinya hadisnya hasan dikumpulkan dengan berbagai macam e, jalurnya kemudian saling meng, akhirnya menguat menguat menguat naiklah derajatnya menjadi sahihun li Jadi asli itu hasil dzati aslinya. Cuman dikumpulkan itu. Mau insyaallah? Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Falau rawahu syakhsun adlun lakin dhabtuhu dha'if. Kalau seandainya ada seorang perawi, perhatikan seorang perawi, dia perawi tersebut memiliki sifat adalah meriwayatkan hadis dia. Akan tetapi kemantapan hafalannya, kecermatan ketelitian hafalannya dhaifun, lemah. Paham belum ini? Dia memiliki sifat adalah perawi ini. Paham ya? Tapi untuk masalah debetnya, kemantapan hafalannya, kemapanan, ketelitian, kecermatan hafalannya lemah. Walaisa bi khafifi dhabti. Lemahnya itu bukan lemah yang ringan gitu loh. Paham ya? Tapi benar-benar lemah. Lemahnya itu jibdan gitu istilahnya. Karena nanti kalau khafi dzabti kembali ke hadis apa? Hasan. Fa inna hadzal yang yakunu dha'ifan maka hadis ini menjadilah dha'if. Wa idza rawahu bisanadin munqati' kalau seandainya seorang perawi meriwayatkan dengan sanad yang terputus, ingat-ingat munqati' itu beda dengan apa? mu'dal. Bedanya apa Husain ingat enggak antum? Munqati' itu kan sanadnya terputus. Mu'dal juga terputus. Cuman antara mu'dal dan munqati' beda atau sama? Bedanya apa coba? Kalau modal kenapa? Ewa, kalau modal terputusnya secara beruntut. Paham ya? Beruntut itu maksudnya enggak selang-seling. Tapi kalau mungkote terputusnya secara apa? Selang-seling. Apa maksudnya selang-seling ya? Haddatsana A. Haddatsana Ta. Haddatsana Jim. Paham ya? Yang terputus tadi apa? Ba sana Nah, Itu namanya apa? Mungkote. Karena tidak beruntut. Kalau beruntut langsungan. Haddatsana A. Qala haddatsana Jim. Nah, antara ba ta sa a. E. terputusnya beruntut enggak itu? Beruntut enggak iso? Namanya apa? Mu'dal. Namanya apa? Eh, <laughs> mu'dal. Ingat-ingat dengan terbit. Jangan sampai tertukar ya mu'dal dengan munqati. Kita lihat. Wa idza rawahu bi sanadin munqati, apabila seorang perawi meriwayatkan dengan sanad yang terputus yakunu dha'ifan aidha, maka hadisnya juga dhaif lemah. Wa halum majarra dan perlakukanlah seperti ini. Maksudnya apa? Suruh niaskan, dikiaskan. Wa qad dzakara al-mu'alliful al-an salasa aqsamin aqsamil hadis. Dan sungguh mu'allif telah menyebutkan sampai sekarang tiga pembagian, yaitu pembagian hadis wa as-sahih, al-hasan, ad-dha'if. al waqi'u akan tapi realita, kenyataan, realita itu kenyataan. Realita itu apa Ishak Kenyataan. Akan tapi kenyataannya, realitanya anal aksama khamsatun ala maharrarahu Ibnu janir wa khairuhu. Akan tapi realita, kenyataannya itu pembagian hadis itu ada lima. Sebagaimana yang sudah apa? diteliti dan dipilih oleh Ibnu Hajar dan juga yang lainnya. Apa lima itu? Pertama, as-sahih li Paham ya? Yang kedua, as-sahihu li ghairihi. Yang ketiga al-hasanu li dzatihi. Yang keempat al-hasanu li ghairihi. Yang kelima ad-dhaif. Dhaif yang bagaimana nih? Dhaifun jiddan ghairu munjabir. Apa maksudnya? Ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitab apa? Nuzhatun Nazar. Insyaallah taala nanti suatu ketika nanti kalau ada waktu dan masih panjang umur, eh, semoga Allah taala memberikan keberkahan kita lanjutkan setelah kitab ini nanti Nuzhatun nazar. Syarahnya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nuzhatun nador itu tebalnya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Sama ini dua kalinya. Jadi segini tebalnya. Nuzhatun nador Syarah Nusaimin. Yang paling bagus ya cetakan Saudi. Kalau seandainya punya uang lebih, beli cetakan Saudi. Cetakan Mesir ada juga teman. Nah, tentunya antum sudah tahu sendiri. Paham ya? Yang jelas, na barakallahu fikum insya Insyaallah taala Naam, kita selesaikan dulu kitab ini walaupun secara berlahan-lahan. Naam, setelah itu nanti kitab apa tadi? Nuzhatun Nadhar, karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walhamdulillahirabbil alamin.